Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna penafian. Penafian artinya peniadaan peniadaan ketuhanan selain Allah dan menetapkannya itu menetapkan ketuhanan untuk Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bersama فاعلم أنه لا إله إلا الله Fa'lam maka ketahuilah Annahu bahwasanya La ilaha tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Ayat ini menunjukkan pentingnya kita berpengetahuan. Dengan kalimat fa'lam ketahuilah, hendaknya berilmulah. Ilmu apa? Ilmu tentang tauhid la ilaha illallah. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bersama La ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penuh keikhlasan pasti masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas bukan terpaksa maka dia akan masuk surga terutama apabila dia mengucapkannya ketika meninggal dunia. Pas mau mati baca La ilaha illallah. Oleh karenanya orang yang sakaratul maut suruh ditalkin agar membaca La ilaha illallah. Orang yang ikhlas ialah orang yang memahami La ilaha illallah. Mengamalkannya dan menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada masalah-masalah yang lain. Sebelum dakwah kepada yang lain, maka la ilaha illallah dulu. Sebelum bahas masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Paling penting masalah la ilaha illallah. Sebab di dalamnya terkandung tauhid, pengesaan Allah yang karenanya itu karena tauhid Allah menciptakan alam semesta. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru pamannya Abu Talib ketika menjelang ajal. Ya Ammi bersama. Qul la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. وأبى أن يقول لا إله إلا Wahai paman, jadi ketika pamannya Abu Talib lagi sakit, maka Nabi Muhammad datang menjenguknya. Ini menunjukkan boleh menjenguk orang kafir yang lagi sakit. Boleh menjenguk orang kafir yang lagi sakit untuk menawarkan la ilaha illallah. Kata Nabi wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah. Ini aku akan membelamu di sisi Allah nanti. Namun ia yaitu Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya Abu Muthalib mati dalam keadaan kafir. Dia disiksa di neraka, dibakar dari mata kaki ke bawah, kemudian mendidih otaknya karena panasnya. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah. Beliau mengajak menyeru bangsa Arab. Katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun mereka menjawab, apa? Hanya satu Tuhan. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkannya niscaya dia tidak akan menyembah selain Allah. Orang Arab tahu makna la ilaha illallah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka berhala-berhala harus dihancurkan. Maka mereka meninggalkannya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkannya. Kalau orang Indonesia nggak ngerti makna la ilaha illallah, maka gampang saja dia mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi dukun masih didatangi, paranormal masih dipercayai, kuburan masih dimintai tolong, padahal mulutnya mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Karena nggak paham makna la ilaha illallah. Kalau dia paham la ilaha, tidak ada Tuhan, itu harus ditinggalkan. Paranormal, dukun, jimat, kuburan keramat, gua keramat, semua patung berhala harus ditinggalkan. Tuhan kita hanya Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. <coughs> إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Nabi Muhammad disebut sebagai penyair gila. Sebenarnya dia yaitu Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Quran surat As-Saffat ayat 35 sampai 37. Jadi orang musyrikin itu kalau diajak suruh mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak mau. Karena biasa Tuhan-Tuhan mereka banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah" wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah maka harta dan darahnya haram hartanya haram tidak boleh dirampas darahnya haram tidak boleh dibunuh Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia harus mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan selain Allah. Kalau kita sudah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, kita harus kufur, harus mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Bagaimana kita sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih membenarkan Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka la ilaha illallah belum sempurna. Contohnya seperti berdoa memohon kepada orang yang telah mati dan lain-lain. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Tetapi lihat kuburan-kuburan keramat didatangi. Kuburan-kuburan keramat pada tidur di sana. Maka yang seperti ini la ilaha illallah enggak benar. Bagaimana dia beribadah kepada Allah tapi dia minta kepada orang yang mati? Seperti Mbah Priuk dan semisalnya. Ironisnya, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka. Tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah. Ada nggak kuburan angker, kuburan keramat yang didatangi? Banyak ada di Kuitang, ada di mana. Orang datang ke kuburan minta kepada orang yang dikubur. Jadi dia paham apa enggak sih membaca iya karena abu dua iya karena sa'in? Ini orang benar enggak paham. Sehingga dia mengucapkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi prakteknya dukun dia datangi. Paranormal dia datangi. Kuburan keramat dia datangi. Yang kelima. La ilaha illallah adalah asas atau pondasi tauhid dan Islam. Pedoman yang sempurna bagi kehidupan. The way of life. Ia akan terrealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya untuk Allah. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadanya dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lain. Jadi orang Islam harus menjadikan syariat Allah, undang-undangnya syariat Allah. Bukan undang-undang dengan undang-undang yang dibuat manusia. <clears throat> Tauhidnya rapuh. Itu banyak kita berasaskan berundang-undang dengan selain hukum Allah. Yang keenam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Allah adalah Tuhan ialah zat yang ditaati dan tidak boleh didurhakai. Kita harus beribadah kepada Allah dalam rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, harap, tawakal, meminta dan berdoa atau memohon kepadanya. Cemas tidak boleh kita bercemas kecuali kepada Allah. Mengagungan, mengagungkan kita boleh nggak mengagung-agungkan kecuali mengagungkan Allah. Cinta, tidak boleh cinta kita melebihi cintanya kepada Allah. Takut, tidak boleh kita takut kecuali kepada Allah. Harap, tidak boleh kita harapan menangguhkan harapan kecuali kepada Allah. Tawakal, tawakal juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu Allah. La haula wa la quwata illa billah. Meminta, iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan berdoa dan memohon kepadanya. Ini semua tidak selayaknya diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, di mana dia merupakan kekhususan-kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut menurut kadar perbuatannya itu. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya bila dia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan. Ia mirip dengan wudhu yang dapat batal oleh hadas. Kalau orang berwudhu bisa batal karena buang angin, buang air kecil. Begitu juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa batal kalau dia datang kepada dukun, bisa batal kalau dia minta-minta kepada orang yang sudah mati di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana bersama akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Hadis riwayat Hakim dan hadis ini hasan. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Makanya orang yang sakaratul maut dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah mati, masuk surga dia. Masuk surga. Makanya kalau orang lagi sakratul maut sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah, jangan ditanya-tanya. Agar akhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Sebelum masuk berikutnya, paham masalah ini? Boleh tanya, Pak? Iya, silahkan. Uh, di hadis yang terakhir itu ya bahwa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti ya masuk surga. Apakah ini tidak melalui prosedur bagaimana? Kenapa? Apakah uh, tidak Apakah tidak? Suaranya agak kedengeran <clears throat> Apakah tidak melalui proses? Apakah tidak me? melalui proses? Tidak melalui bisa. proses. Ya. Tidak. Oh iya. Apakah masuk surganya langsung atau mampir dulu ke neraka? Jawabannya <clears throat> orang yang akhir hidupnya la ilaha illallah dia masuk surga. Kapan masuknya? Maka tergantung Apabila kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia surga langsung. Tetapi orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, dosa-dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka dia disiksa dulu di neraka, kemudian dia baru masuk surga. Jadi ada tiga keadaan manusia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Orang yang masuk neraka ada dua keadaan. Pertama, orang yang kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Mereka ada di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Dia kekal selama-lamanya. Adapun orang mukmin, orang Islam, maka kalau dia tidak batal Islamnya, dia masuk neraka tetapi tidak kekal. Berdasarkan firman Allah taala, "Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang aman. Wahum muhtadun dan mereka mendapatkan petunjuk. Mereka aman, ada dua keamanan. Aman dari kekal di neraka. Yang kedua, aman dari masuk neraka. Aman dari masuk neraka, ini langsung surga. Yaitu siapa? Orang yang bertauhid dan dia tidak memiliki dosa-dosa besar. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Aman dari kekal di neraka orang yang bertauhid tetapi dosanya banyak. Maka dia masuk neraka, kemudian dia tidak kekal. Apabila sudah dibalas dosa-dosanya, akhirnya dia kembali ke surga. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya tadi tidak mesti langsung surga. Kalau kebaikannya lebih banyak, dia langsung surga. Tapi kalau dia tukang maksiat banyak dosanya, maka Allah Ta'ala yang akan menghisabnya. Semoga kita masuk surga langsung tanpa mampir dulu di neraka. Ada lagi? Kita masuk bab berikutnya. Ah. ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri husnul khatimah, ciri-ciri orang yang baik adalah akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu ciri-ciri saja. Kalau ada orang yang baik, yang baik kehidupannya bertauhid tapi mati nggak baca la ilaha illallah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia mengucapkan tapi kita nggak dengar. Kemungkinan yang kedua, amalnya tidak ikhlas. Ada orang yang mengamalkan amalan ahlu surga. Sehingga jarak antara dia dengan surga tidak lain cuma sehasta. Tapi dia tar, calon penghuni neraka. Maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Jadi orang yang beramal kelihatannya baik tetapi nggak ikhlas. Itu nanti akan kelihatan akhir hidupnya. Dia tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala mengikhlaskan amal-amal kita. Cukup? Kita lanjutkan. Makna Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itu kita yakini apa saja yang beliau beritakan. Dan ya, Nabi cerita apa saja wajib kita percaya. Misalnya Nabi mengatakan di akhir zaman perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Betul. Bahwasanya di akhir zaman nanti Arafah akan hijau. Betul. Sekarang Arafah sudah mulai ditanami. Bahwasanya di akhir zaman nanti orang berlomba-lomba dalam membangun. Betul di mana-mana orang saingan bangunan. Maka yang pertama kita yakini apa saja yang beliau beritakan. Yang kedua, kita patuhi segala perintahnya. Kalau kita percaya Muhammad Rasulullah, perintahnya harusnya dipatuhi. Yang ketiga, kita tinggalkan larangannya. Kalau engkau meyakini Muhammad Rasulullah, larangannya ditinggalkan. Jangan ngaku Muhammad Rasulullah, Rasulullah melarang malah kita mengerjakan. Yang keempat, kita menyembah, kita beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Ngakunya Muhammad Rasulullah, tetapi kita beribadah dengan cara-cara sendiri yang Nabi nggak ajarkan. Bid'ah namanya maka sahadatnya bohong. Rasulullah nggak ngajarin, kita malah ngelakuin dengan alasan ini kan baik. Baik menurut siapa? Kalau baik tentu Rasulullah mengajarkannya. Ini makna Muhammad Rasulullah. Kita menyembah, beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya Rasulnya kan Muhammad. Kalau Muhammad ngajarin, kita kerjakan. Kalau Nabi Muhammad nggak mengajarkan, jangan dikerjakan. Berapa banyak orang yang mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, tapi prakteknya telah menyelisihinya. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi berkata dalam buku an Nubuah sebagai berikut. Para nabi alaihi wassalam dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah, meluruskan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, berhak menerima doa, penyandaran diri atau iltija, dan juga sembelihan. Gak boleh kita nyembeli untuk Nyai Roro Kidul, untuk Gunung Merapi, itu syirik. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu, begitu juga menyembelih. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung dan orang-orang saleh yang dikutuskan, yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW tidak mampu, tidak berkuasa menarik kemanfaatan untuk dirinya. Juga tidak bisa menolak kemudorotan. Buktinya, ketika perang Uhud Nabi Muhammad disabet pedang, terjatuh ke dalam lubang, patah gigi serinya, jadi Nabi Muhammad tidak punya sifat ketuhanan. Dia tidak bisa menolak bahaya yang menimpa dirinya. Dan Nabi Muhammad tidak tahu ilmu gaib. Maka dikatakan dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan Buktinya Nabi juga pernah mengalami kelaparan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Maka tidak boleh kita menyembah-nyembah Nabi Muhammad. Oleh karenanya ketika Nabi meninggal dunia, Umar bin Khattab naik pitam. Menghunus pedang Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Umar bin Khattab tidak rela Nabi Muhammad meninggal dunia. Tetapi Abu Bakar mengucapkan siapa yang menyembah Muhammad. Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah. Allah ada di langit dan tetap hidup tidak pernah mati. Kemudian baru dibacakan. Maka kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihimur rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum tidak lain Muhammad adalah seorang rasul telah berlalu rasul-rasul sebelumnya apakah apabila dia meninggal dunia kamu akan kembali ke belakang yang menjadi kafir barulah Umar bin Khattab tersadarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tutruni bersama kama atratin nasara ibna maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji, menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Eh, itu kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Jangan kalian berlebih-lebihan seperti orang Nasrani. Berlebih-lebihan kepada Isa. Sampai-sampai dikatakan Isa anak Tuhan. Saya adalah seorang hamba. Ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak perlu pakai sayyid-sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keliru. Makna al-itra ialah berlebih-lebihan dalam memuji, dalam menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad. Sebagaimana orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Sehingga mereka terjerumus dalam kemusyrikan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba agar tidak dipertuhan. Dikatakan rasul agar tidak dihinakan. Muhammad itu seorang hamba. Tetapi rasul. Dikatakan hamba agar jangan disembah. Dikatakan rasul agar jangan dihinakan. Walaupun dia manusia, tidak manusia biasa. Dia rasul. Utusan Allah. Yang ketiga, Sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berupa ketaatan kepadanya. Kalau ditanya cinta nggak sama Rasulullah? Cinta, taat sama Rasulullah. Yang diekspresikan dalam bentuk doa, memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya. Meskipun dia seorang rasul atau wali yang dekat di sisi Allah, Nggak boleh doa kepada Rasul. Nggak boleh doa kepada malaikat. Nggak boleh doa kepada wali. Doa itu hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta bersama fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Jadi kalau kita berdoa, doa kepada Allah. Tidak boleh doa kepada selain Allah. Kalau kita minta tolong, minta tolong kepada Allah. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung duka cita, maka beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan jadi itu yang kita baca kalau kita lagi sedih, gawat, menghadapi hal-hal yang tidak menentu, baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Wahai zat yang hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kita ini makhluk Allah. Jadi ada yang ngatur, ada yang ngurus kita yaitu Allah. Birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Semoga Allah merahmati penyair yang berkata, Ya Allah, aku memintamu untuk menghilangkan kesusahan kami dan kesusahan ini tiada yang bisa menghapuskan kecuali Engkau ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sampai di sini kurang berapa menit? Hah? Sudah masuk ya? Sudah masuk? Belum. Ya, di luar sudah kedengaran azan. Semoga apa yang saya kaji kita bahas bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah agar memperbaiki akidah kita di pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-8. Makna iya karena budu وإياك نستعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته